Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manitada wa ba'd Kaum muslimin, kaum muslimat Para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV Ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah uh, Bulan Ramadan Kajian uh, dari kitab Fiqh Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fiddin Terhenti dengan amalan-amalan Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita selama bulan Ramadan. Allah minna wa minkum salihal a'mal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syekh Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din Syekh Abdul Hamid bin Nasir Sa'di yang sampai kita pada bab al-faraid atau bab tentang ilmu waris atau tentang warisan. Ini penting karena Rasulullah SAW mengatakan wa'ati kulla dhi haqqin haqqah la wasiyata liwarith berikanlah setiap yang punya hak terhadap haknya dan Allah telah menentukan hak masing-masing dari ahli waris bagian mereka dengan rinci Allah tentukan uh, sebelumnya sampai kita pada tentang uh, perkataan muallif wa annahu idza istaghraqatil banatu thulusaini سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن dan apabila istaghraqatil banat apabila anak perempuan menghabiskan 2/3 gugur banatul ibn maka anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkannya. Anak perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan. Idza lam ya'sibuhunna dzakarun bi darajatihinna aw anzala minhun. Apabila tidak ada saudara laki-laki yang menjadi asobah menggabungkan uh, anak perempuan dan laki-laki tersebut untuk menjadi asobah baik dalam tingkatannya ataupun lebih rendah di bawahnya. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa seorang anak perempuan mendapatkan setengah dan bila anak perempuan satu orang kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki maka anak perempuan dapat setengah dan cucu perempuan dan anak laki-laki mendapatkan seperenam takmilat sulusain untuk menggenapkan dua per tiga. Maka bila anak perempuan tersebut jumlah mereka dua atau lebih, ha? dua atau lebih, ada dua orang anak perempuan atau tiga anak perempuan. Kemudian si mayit juga memiliki satu atau dua orang anak perempuan dan anak laki-laki artinya cucu perempuan dari anak laki-laki maka cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat sama sekali tidak dapat karena e, bagian yang dua per tiga sudah dihabiskan sudah dimiliki semuanya oleh anak perempuan <clears throat> Idza lam ya'sibuhunna dzakarun bidarajatihinna aw anzala minhun kecuali apabila anak perempuan dari anak e, laki-laki e, atau cucu perempuan dari laki-laki tersebut dia memiliki e, saudara laki-laki dalam tingkatannya atau di bawah dia yang dengan demikian mereka statusnya sebagai asobah asobah bil ghair maka cucu perempuan akan dapat ya e, bisa bantu hari atau saya sendiri yang Artinya saya sendiri ya, masya Allah. Isarnya luar biasa. Dalam contoh umpamanya, tulis nanti anak yang ngerjain. Ya. Tulis, tulis tulis. Tolong tulis dulu aja, nanti saya ngerjain. Dalam contoh seorang wafat memiliki yang ahli warisnya dua orang anak wanita. Anak wanita tiga orang cucu wanita dari anak laki-laki wanita dari anak laki-laki kemudian satu orang anak laki-laki dari anak laki-laki ya, sudah biar saya kerjain terima kasih seorang wafat <clears throat> kemudian di sini ada dua orang anak wanita tiga cucu wanita dari anak laki-laki satu anak laki-laki dari orang anak laki-laki anak laki-laki dari anak laki-laki cucu laki-laki ya -laki, yeah. Iya, yeah, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu satu anak laki-laki. Cucu ya, Sen. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Anak wanita dapat berapa? Hah? Dua per tiga. tiga. فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الله Allah Subhanahu wa bila dia dua orang anak wanita dapat dua per tiga sisanya sepertiga untuk siapa ini asabah kalau tidak ada cucu laki-laki ini maka cucu wanita ini nggak dapat hmm. sebenarnya nggak dapat karena dua per tiga sudah habis baik, baik, ya. tapi karena di sini ada cucu laki-laki maka sisa mereka berdua ini sudah bisa dibagi Hah? bagi tiga, dua ini habis. Ini ha? satu, satu dibagi. Sekarang dibagi berapa ini? Anak laki-laki dua bagian, anak cucu perempuan satu bagian. Berarti dibagi bin dua berarti kan ya? Ha? Dua tambah tiga lima. Satu dibagi lima nggak bisa kan ya? Ya. Maka kita teruskan tiga dikali lima lima kali dengan tiga menjadi lima belas lima dikali dua menjadi sepuluh masing-masing mendapatkan lima per lima belas per sepertiga kemudian ini menjadi lima perempuan mendapat satu bagian satu bagian satu bagian yang laki-laki mendapat dua bagian berarti perempuan cucu perempuan mendapat satu per lima belas cucu laki-laki dua per lima belas Dibagi harta waris tersebut menjadi lima belas bagian. Jelas? Ini yang dimaksud oleh al-muallif tadi. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب idza lam ya'sibhunna akhuhunna Muallif mengatakan begitu juga halnya saudari yang kandung menggugurkan saudari sebapak sebagaimana tadi eh, anak perempuan menggugurkan cucu perempuan dan laki-laki demikian halnya juga saudari kandung menggugurkan saudari itu bapak bapak bukan saya hmm. <laughs> apa bedanya eh? tidak ada bedanya Allah Taala <laughs> Idza lam ya'sibuhunna akhuhunna Apabila saudari sebapak tadi atau saya tadi tidak ada saudara laki-laki yang menjadikannya asobah. Ya. Bisa bantu hari. Tulis contohnya. Contohnya dua saudara laki-laki, eh dua saudari perempuan, dua saudari sebapak, kemudian paman. Pamannya cuma satu atau berapa saat? Satu. Satu. Bentar hari. Hmm. Dalam kasus ini, ya. Saudari perempuan kandung, ini kandung pertama kandung. Kandung. Ya. Dalam kasus ini saudari sebapak dapat atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, bikin contoh kedua hari. Contoh. di bawahnya di bawahnya. Satu. Ya, di bawahnya. Exam. Ya. Uh, dua saudari kandung, dua saudari sebapak, satu saudara sebapak. Satu saudara sebapak itu sama dengan paman bukan? Bukan, saudara sebapak. Saudara. kan paman. Saudara bapak iya pamannya. Iya. Ini. Baik, satu Cukup biasa dulu. Maaf, Ustaz. Dalam kasus yang pertama, seseorang wafat, dia meninggalkan dua saudari perempuan Man. kandung, sebapak dan seibu. Kemudian dua saudari sebapak. Kemudian satu orang paman. Dalam kasus ini, saudari perempuan kandung dapat berapa? Dua per tiga. Dua per tiga. Dengan demikian saudara sebapak nggak dapat sama sekali. Hmm. Karena habis sudah dua pertiganya, tak kemudian hmm. selesainya sudah habis. Hmm. Ya. Sisanya untuk paman, sepertiga untuk paman asobah. Kecuali, kecuali saudari sebapak ini ada saudara sebapak. Hmm. Jadi dia ada saudara sebapak. Dalam contoh seperti ini yang ditulis I. E. Hmm. Saudari kandung dapat berapa? 2 per 3 saudara sebapak atau kalau ada pun ada paman, paman dapat atau tidak? Paman dapat atau tidak? Seperti Ustaz. Hah? Tidak. Tidak. Karena saudari sebapak ada saudari, oh. saudara ada saudari sebapak. Oh, iya, Toib, Ya, sisanya untuk mereka sisa sisanya berarti seper tiga hmm. seper tiga bisa kita lanjutkan tiga <clears throat> dua per tiga dengan seper tiga berarti sini bagi dengan tiga uh, ini dua ditambah dengan dua empat ini sebentar dua per tiga di sini dua di sini satu. Ya. Dua dibagi dua habis. Satu dibagi empat bisa. Hah? Gak bisa kan? Gak bisa. Ya, pecahnya terlalu panjang. Ya. Maka tiga dikali empat menjadi dua belas. Ya, menjadi dua belas. Empat dikali dua menjadi delapan. Ini empat. Empat bisa dibagi empat Berarti pecahannya 12 eh, Saudari sebapak mendapatkan Masing-masing 1 per 12 Saudara sebapak mendapatkan 2 per 12 Jelas? Maka para ulama mengatakan bahwa saudara sebapak di sini menjadi al-qarib al-mubarak. Al-qarib al-mubarak. Kerabat yang membawa berkah. Ya, bawa berkah untuk <laughs> untuk bagi iya, saudari iya, sebapak. Iya. Bila tidak ada saudara sebapak ini, saudara sebapak nggak dapat sama sekali. Karena habis dua per oleh saudari kandung. kandung. Hmm. Kita lanjutkan dahulu. Hmm. Wa annal ikhwa minal um wal akhawat lil wahidi minhum as-sudusu. Walil isnaini fa akthar as-sulusu yusawwa baina dhakarihim wa inasihim wa annahum la yarithuna ma'al furu'i mutlaqan wala ma'al dzukur ya <clears throat> dan saudara seibu dan saudari seibu saudara seibu saudari seibu bagi seorang di antara mereka mendapatkan seperenam ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala فلكل واحد منهما السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت bila seseorang tidak mempunyai wafat dan dan orang tuanya sudah meninggal keduanya dan tidak memiliki anak baik laki maupun perempuan kalalah namanya hmm. dan dia memiliki saudara dan saudari cuma para ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah saudara saudari seibu saudara saudari seibu karena yang sebapak dan yang kandung nanti di akhir surat An-Nisa hmm. ya Bali hmm. kulli wahidin minhuma as-sudus maka setiap seorang mereka hmm. mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min sholoka fahum syuraka'u fi Jika mereka lebih dari satu orang, maka mereka berserikat dalam sepertiga. Ini dia yang saudari ha, dan saudara seibu. Ibu. Saudari dan saudara seibu. Maka mereka bila satu orang mendapatkan seper enam. Hmm. Bila dua orang lulusan lebih, maka mereka mendapatkan seper tiga. Dan ini keadilan Allah Jalla fi'ula. Ya. Orang-orang mengatakan, orang-orang yang kafir dan mengertikan keadilan Allah, ini agama gender yang menghilangkan hak perempuan nama perempuan setengah, laki-laki satu penuh hmm. atau banding dua? Hmm. Di sini Allah samakan laki dan perempuan. Hikmahnya dijelaskan oleh para ulama seperti pernah kita jelaskan dari awal kalau saya tidak salah. Hmm. Ketika saudara dan saudari ini jalurnya mereka bersaudara karena kandung, sebapak si ibu atau sebapak maka tanggung jawab saudara kepada saudarinya hmm. besar ya. berdekat hmm. besar tanggung jawabnya sehingga laki-laki mendapatkan dua bagian saudari perempuan mendapatkan satu bagian nanti dia menanggung biaya hidup saudari Saudarinya. kandungnya dan hmm. saudari sebapaknya tapi ketika hubungan mereka melalui ibu hmm. nah, melalui ibu yeah. saudari seibu saudara seibu maka Allah samakan jatah saudara si ibu dengan saudara si ibu sama-sama satu dibanding satu hmm. ya itu dibanding satu itu sepertiga nah seperenam <clears throat> kalau jumlahnya dua atau lebih itu mereka mendapat sepertiga dibagi rata laki dengan perempuan karena saudara seibu tidak bertanggung jawab kepada saudari seibunya hmm? saudara seibu tidak bertanggung jawab kepada saudarinya yang seibu hmm. dalam nafkah dan selanjutnya. Maka di sini keadilan Allah jadilah fiola Bisa dibantu Pak Ari? Baik, Ustaz. Ustaz. Ya. Seorang wafat meninggalkan dua orang saudari seibu. Satu orang saudari seibu. Kemudian satu orang istri. Ya. Ada contoh lain, Zat? Cukup? Nah, cukup. Terima kasih. Iya, istri dapat berapa? Istri. Istri. Eh Setengah Ustaz. Eh kok setengah? Setengah laki suami ya. Iya, setengah suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Allah untuk kalian wahai para suami setengah hmm. dari tinggalkan istri kalian. Ya. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Untuk istri kata Allah seperempat dari harta warisan kalian. Empat. Ya. Istri di sini mendapat seperempat. <clears throat> Berapa sisanya? Sisanya tiga per empat. Ya. Saudari ibu, saudari hmm, kenapa saudari saudara? Satu saudara ya, akhi. Saudara seibu, saya. Ya. Saudara seibu dengan saudari seibu dapat berapa mereka? Sisanya sit satu per tiga. Satu per tiga. Hmm. Satu per tiga <clears throat> dengan pembagian sama rata laki-laki dan perempuan. perempuan. Ini mendapat dua, ini mendapat satu. Hmm? Jelas? Dapat dua bagian, mendapat satu bagian dari sepertiga. Dari sepertiga. Paham? Insya Allah, satu. Dari sepertiga. Kemudian nanti tinggal dilanjutkan tentang penyamaan pembilangannya. <clears throat> Ada pertanyaan? Hei, saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Pelan-pelan kita belajar ilmu waris. <laughs> Kalau terburu-buru nanti kalau tidak faham. Kalau ada pertanyaan dari para pendengar silahkan. Nah, Ustaz. Ini ternyata cukup uh, komplek pembahasan Ustaz. <laughs> Perlu pemahaman yang sangat mendalam. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum Saudara kusiman seakidah para pemirsa TV Roja Beserta pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Kini saatnya Anda yang memiliki permasalahan berkaitan dengan Pembagian harta warisan Silahkan dapat menghubungi nomor kami di 021 823 6543 atau Anda kirimkan pesan singkat di 081317776543 atau Anda juga kirimkan uh, pesan singkat Anda di nomor kami yang lainnya di 0819896543. Kita akan tunggu kan, tunggu penelpon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan anda yang ingin bertanya di nomor yang tertera di layar kaca Anda di 0218236543. Kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana? Dan Pak Parsono di Mampang. Bapak Parsono di Mampang, silakan Pak Parsono pertanyaan ditujukan pada Ustadz. Ini uh, saya mempunyai dua orang anak nah satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, apa ya. Kemudian e, kalau ingin misalnya ingin ber, eh, saya kan pekerja eh, jauh itu dari dari rumah itu e, keluarga di kampung dan saya di, di Jakarta gitu. Ya. Terus kalau ingin berwasiat itu seperti apa itu? Eh, sedangkan e, untuk harta yang di rumah istri memang ikut ikut andil andil gitu dalam harta pembangunan rumah gitu andil istri maksudnya sejauh mana personal kenapa andil istri sejauh mana oh, dia ikut ikut dalam arti pemberian tanah dan rumah sekitar <clears throat> jumlahnya jelas sekitar 15 juta gitu iya. terus sisanya adalah harta dari dari saya gitu iya Lalu gimana saya harus berwasiat kepada mereka apabila terjadi sesuatu ini? Ya, udah, berwasiat atau belum antum Pak Parsono? Belum, belum. Ya. Eh. Belum gimana saya berwasiat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wasiat. Uh, sebelumnya hmm. terima kasih kepada Bapak Parsono dan hmm. Pak. Sebelumnya telah pernah kita bahas mengenai wasiat. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala wasiyata liwarith." maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris berarti. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Ajarkan anak dan istri ilmu waris ini. Hmm, jadi bisa membagi sendiri sana. Membagi sendiri, andai beliau wafat duluan. Iya. Anda yang wafat duluan istrinya, beliau dapat jatah. Baik. Dari warisan istrinya. Mhm. Andai anaknya wafat duluan, bila anaknya memiliki sesuatu, hmm. jadi mendapat warisan. Maka ajarkan anak ilmu waris. Bukankah Allah menjelaskan dalam Al-Quran dengan sangat rincinya dalam surat An-Nisa. Kalau kita mempelajari dalam pelajaran-pelajaran yang kita dapati dari kecil, pelajaran yang begitu rumit. Hmm, -hmm. nah, matematika, logika kimia. Subhanallah, begitu rumit. Yeah. Yang ilmu waris jauh lebih gampang dari itu. Dalam beberapa kesempatan sering saya memberikan pelatihan ilmu waris hanya sekitar sehari, setengah hari langsung bisa menghitung sendiri harta warisan dia. Bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan ini tidak bisa kita lakukan untuk ilmu-ilmu ya, sains, ya, ya. matematika dan lain-lain. Mudah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Ya. Oleh karena itu, mewasiatkan kepada ahli waris tidak dibolehkan, tapi yang paling penting tujuan dari beliau saya yakin adalah agar ketika dia wafat anak istrinya tidak ribut, tidak berkelahi, tidak uh, memperebutkan, warisan. warisan sehingga menyebab merusak hubungan sesama mereka. Alhamdulillah iya. itu. Baik Ustaz, barakallahu fikum. <clears throat> kita nggak bisa bagi warisnya karena Pak Persono masih hidup. Iya. Yeah. <laughs> meninggal mungkin bisa kita <laughs> bagi warisnya. Baik. Nah Ustaz, uh, Pak Parsono di Mampang dan tadi jawaban dari Ustadz untuk Bapak sekeluarga semua bermanfaat. Dan kami buka kembali telepon yang kedua pada kesempatan pagi hari ini silahkan saja. Dan pertanyaan kami harapkan bersesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya. Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Bapak Erwin di perjalanan, Pak. Bapak Erwin, ya. silahkan pertanyaan ditujukan pada Ustaz. Mau menanyakan pertama mengenai dasar pembagian kapan disebut harta suami kapan disebut harta istri. <laughs> yeah. Yang boleh. kedua, kalau boleh nambah Pak? Boleh. Ya. ya. Bagaimana dengan hukum uang pensiunan yeah. yang didapat uh, oleh seorang janda setelah suaminya meninggal gitu. Iya. Yeah. Gitu. Makasih Pak Ustaz. Iya. Insyaallah. Ya. Enam. Terima kasih kepada Pak Erwin yang menanyakan kapan hmm. harta suami, kapan harta istri. Iya uh, Islam tidak mengenal harta gono gini. Hmm. Karena bahasanya bukan bukan bahasa Islam. Gono ya, gini bukan bahasa Islam kan? Kayaknya seperti bahasa asing itu saat <laughs> Ini bahasa Nusantara. Anda tanyakan ke orang Arab, iman gono gini. <laughs> Mereka pasti tidak mengetahuinya. Iya. ya. Tapi semua istilah-istilah faraid, warid, nikah, talak, bahasanya berbahasa Arab. Kecuali yang ini. Maka tidak mungkin dari Islam. Nah. Maka tidak ada dalam Islam harta guna gini. Kemudian eh, ada salah seorang uh, mahasiswa S2 di Jordan kalau saya tidak salah. Dia menulis buku, tesis tentang al-mual al mushtaraka baina zawjain. Harta-harta yang bersyukur antara laki-laki dan perempuan. Beliau jelaskan di sana tentang apa yang dipahami di Indonesia dengan harta gunung gini. Ya. Sejarahnya ini bukan dari Islam. Dari Amerika Latin, Argentina, mm -hmm kemudian terakhir di Spanyol dan Prancis menerapkan seperti ini hmm. menerapkan seperti ini Islam tidak pernah menerapkan seperti ini dalam Islam jelas mana harta suami jelas mana harta istri ya maka tidak ada harta suami sebagai setengah dari milik istri tidak tidak kalau gitu enak sekali hmm, hmm. gimana enaknya hmm? seorang yang laki-laki kaya raya kaya raya hmm kita katakan uang dia kekayaannya satu triliun ya. nikah dengan seorang janda sehari nikah mati laki-laki ini Masya Allah, ini janda kaya memiliki gono gini setengah <laughs> setengah satu triliun, 500 yeah. miliar langsung milik dia. Yeah belum lagi warisan karena kan ini dipisah dulu menurut mereka yeah. kemudian baru yang setengah lagi dibagi waris mm -hmm. Hah? Mm -hmm. ini dipisah 500 miliar sudah di tangan dia mm -hmm. kemudian seperempat dari setengah triliun termasuk miliar lagi milik dia mm -hmm. lagi iya. oh ini adalah pencarian yang paling untung yeah. orang bekerja ratusan <laughs> tahun belum tentu dapat seperti itu dia yeah. semalam dapat mm -hmm. seperti itu tidak halal tidak ada agama Allah seperti ini ya yang ada hanya warisan dan sebaliknya juga ya. laki-laki kawin dengan laki-laki miskin kawin dengan janda kaya raya sekali punya uang 100 miliar uh-uh. Hah? kayaannya kemudian karena begitu bahagianya perempuan ini wafat dia <laughs> saat nikah malang Hah? banget itu tidak tidak malang dia dia bahagia ya dia bahagia <laughs> ya. berapa dapat suaminya setengahnya dari itu ah, dapat dia 50 miliar hmm. belum lagi setengah dari waris. Iya. Hmm, 75 <laughs> miliar iya. dapat satu malam. Masya Allah. Ini lebih besar daripada gaji orang paling kaya di hmm. dunia. Iya. Satu malam dapat 75 miliar. Hmm, hmm, Maka Islam tidak mengenal hal ini ya, Iya. Islam tidak mengenal harta gonogini ini. Harta milik suami jelas, milik istri jelas. Enggak, harta masing-masing bila istri ikut bekerja, hartanya harta istri, bukan harta suami ya, bila istri tidak bekerja maka harta dari istri adalah apa yang dinafkahi oleh suami dihadiahkan oleh suami dihibahkan oleh suami ya atau dari hibah keluarga pihak istri atau teman-temannya kemudian kedua mengenai <clears throat> pensiun uang pensiunan mengenai uang pensiunan, ya. bila status uang pensiunan ini sama dengan harta siapa yang Eh, mendapatkan pensiunan tadi? Suaminya, sen, tadi yang meninggal. Kalau yang yang meninggal suaminya, hmm? ini dibagi dengan hukum waris. Oh, jadi hukumnya warisan. Hukum waris. Ya. Setiap bulannya terima pensiunan tadi. Hmm. Karena harta ini diterima sekarang adalah sebagai statusnya waris. Kalau selama ini yang kita pahami kan itu milik ibu sendiri. Milik istrinya maksudnya? Iya, milik istrinya. sen. Tidak ya. Semuanya diwasai. itu. Jangan khusus semuanya, tidak hmm. halal. Bila ada anak yatim hmm. termasuk makan harta yatim. Baik. Dan yang yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hmm. Orang yang makan harta anak yatim. Karena jatah anak di sana ada tadi kan. Hmm. Istri cuma dapat seperempat. Kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri cuma dapat seperdelapan. Iya, iya. Tujuh per delapan milik orang lain. Bila anak, mendapat anak tujuh per delapan. Eh, ha? bertobatlah bila telah terjadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila anak sudah umur uh, eh, baligh kewajiban dari istri ini untuk meminta kerelaan dari anak-anak tersebut. Wabillahi taufik. Sering terjadi di masyarakat seperti itu Ustaz. Misalnya dulu istrinya pegawai meninggal, hmm. kemudian ada pensiunnya diambilnya dari untuk suaminya semuanya Zalim. atau sebaliknya seperti itu Ustaz. zalim hmm, masuk makan harta anak. Ya. Nanti. Baik Ustaz, barakallah fikum Berikutnya kami undang kembali telepon yang selanjutnya bagi Anda yang memiliki permasalahan di bidang waris silakan di 0218236643. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf. Umu Alia di Bekasi. Umu Alia di Bekasi, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ini ya Pak Ustadz, e, eh, mertua anak kan punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Terus e, yang laki-laki ini almarhum suami anak. Uh-huh. e, terus e, anak ini punya anak laki-laki dan perempuan, anak yatim. Yang siapa lagi ini Bu? Kenapa? Bentar. e, seseorang wafat, dia punya anak dua, satu laki satu perempuan. e, e, enggak ini e, apa? Jadi mertua anak ini punya tanahnya 150 meter. Ya. Jadi apakah suami anak udah meninggal itu disamakan gitu bagiannya karena mertua anak kan ini tidak ada perempuan. Bentar, mertua ibu masih hidup atau sudah meninggal? Masih, masih hidup. Ya, tidak ada hmm. suami ibu tidak dapat waris bila hmm. mertua dua-duanya masih hidup. 150. Enggak, cuma perempuan doang Pak Ustadz. Yang laki-laki sudah meninggal. Sudah meninggal. Hmm. Tanah ini milik yang laki-laki atau is mertua perempuan? Mertua perempuan. Iya, kalau berarti hmm. untuk perempuan ibu, pemiliknya masih hidup tidak dapat waris, ah, waris suami ibu. Hmm. Oh, Jelas ibu. Oh iya, makasih aku. Taufik ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Ini terkadang enggak tidak ada masalah. Iya, eh. Kita menanyakan sesuatu yang hmm. tidak ketahui, iya berbahagia kita mendapatkan ilmu dalam hal ini. Ya. Ya terkadang ini orang tua masih hidup Ustaz Anak-anak itu sudah meminta pembagian waris Ustaz Banyak sekali di masyarakat seperti itu Waris itu hmm. bila hmm. orang meninggal nah, Ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat secara umum Ustaz ya iya. hmm. Kalau dia masih hidup bukan waris namanya <laughs> Tanya bisa mau dibagi Baik. Sampai yang terjadi kadang kan eh, Anak berani sama orang tua karena minta segera dibagi warisannya Untuk keperluan ini, untuk keperluan itu bukan. gitu Baik Ustaz. Hmm. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum suraku siman kami undang kembali silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali di 0218236543 dan kami harapkan pertanyaan Anda bersesuaian dengan pembahasan kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami buka kembali dari telepon silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana? Eh, uh, mau bertanya ini Ustaz Ya, Bapak siapa? Ini dari Ilham dari Lombok. Silakan Pak Ilham di Lombok. Pak, siapa? Pak Ilham. Ilham? Ya, di Lombok, Silakan. Ya. begini, Ustaz. Ini masalah anu apa nanya ini di luar konteks mungkin ini bisa? Silakan coba kalau bisa dijawab. Ya. Coba. Uh, apa namanya? Wali berwakil BK. Wali wali berwakil. Dia ada no uh, dia sudah meninggal uh, orang tuanya. Terus terus ah, tanya Cuman kakaknya ini enggak Pak, Pak Hiz Ilham. Hmm. hanya putus-putus Pak Ilham. Halo? Halo, ya. Halo. Halo, halo, sila. Ah, ini begini. Wali berwakil. Ya, wali berwakil. Orang tuanya udah meninggal, ada kakaknya. Kakak perempuan laki-laki? Laki-laki. Abang berarti baik. Terus? Ya, abangnya Mas. Cuman dia tidak apa namanya kalau mau menikahkan adiknya dia tidak siap gitu karena grogi mungkin itu dia waktu pada Yeah. Iya. Grogi maksudnya kenapa, Pak? Apa boleh atau tidak nih? Oh, teh, Mewakilkan pada dasarnya boleh. Ya pakai earphone ini ya. itu, Pak. Mewakilkan itu. pada dasarnya Wih. boleh ya. insyaallah taala. Ya, tetapi sebaiknya dia yang menikahkan ditulis sehingga bisa membacakannya tanpa dengan grogi. Ah, gitu. Iya. Taufik ah, insyaallah Hanya bagaimana uh, mewakilkan itu? Boleh, mewakilkan boleh. Ah, boleh ya. Walaupun ya? dia tidak grogi, dia wakilkan pun boleh. Ah, walaupun ya. tak grogi juga. Iya, boleh. Naam barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Ilham, silakan. Sudah saya terjawab. Tentang <laughs> masalah perwalian tadi ya, ya. Sudah. Masya Allah. Ya, kami berikan kesempatan kembali ini untuk telepon saja Ustaz. Silakan. Uh, eh, silakan di 0218236643 sebelum kita akhiri ada waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan. Silakan waktu yang sempit ini kita manfaatkan untuk bertanya yang berkaitan dengan luasan kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Ya silakan dengan Bapak. siapa di mana? Uh, dengan Umi di sekolah di Bekasi. Iya, silakan pertanyaannya. Ya, sekarang kan uh, banyak yang perempuan kerja gitu ya. Iya. Uh, ada suatu apa keluarga suaminya PHK sehingga hartanya <coughs> hartanya udah pulangnya Ulangi Ibu. Ya. Suami istri iya, bekerja. Suami istri itu kemudian si PHK suaminya jadi PHK, PHK suami ya kemudian kan Terus? harta itu habis nah, harta suami habis nah, kemudian si istri kerja dari istri awal kerja dari awal hmm. nah itu terus baru belakangan sama suami itu kerja. Hmm, jadi belakangan rumah, suami kerja lagi. Nah, ya, terus rumah itu kan beli bersama-sama. Itu bersama bukannya uang istri, suami kan sudah habis hartanya. Iya. Iya, terus habis itu kan kerja bekerja sama sama lagi gitu loh ya. ya. Terus? Nah, jadi kan yang satu untuk makan, yang satu untuk di rumah, semua ya. gitu. ya. Nah itu nanti hitungannya gimana gitu, semama ya nauzubillah lagi ya kalau semama ada perceraian atau salah satu meninggal duluan. Oh, iya. Gitu. Nah, gitu ya udah saya kira gitu aja dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila uh, amwal mushtarakah Mm-hmm. bina zaujain uh, eh, istri ikut bekerja uh-huh. suami juga bekerja dan istri berarti ada andil atau sahamnya dalam harta tersebut baik rumah dan lain-lain maka cara pembagiannya diperkirakan berapa andil istri, saham istri, berapa saham suami. Uh-huh. Yang jelas kewajiban nafkah di tangan suami atas pundak suami. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min misalnya, Hendaklah laki-laki yang diberikan keluasan harta memberikan nafkah kepada anak istrinya, pada istri dan anaknya. Maka Anda yang pamannya gaji suami hmm. berapa? 4 juta. 4 juta. Istri 2 juta. Ya. Nafkah ditanggung dari dengan gaji suami. Ya. Anda berapa nafkah? Anda kita katakan nafkah umpamanya sebulan 2 juta. Hmm. Berarti sekarang porsi uang suami dan istri 50-50%, 2 juta suami, 2 juta istri setiap bulannya. Maka bila mereka memiliki rumah, 50 milik istri, 50 milik suami. Hmm. Mereka memiliki tanah, 50 milik suami, 50 milik istri. Bila wafat salah seorangnya, wafat sesuami, maka yang dibagi hanya 50% dari harta tanah tadi, hmm. 50% dari rumah, 50% dari ha, kendaraan. Bukan dibagi semuanya. Ya. Nah istri masih hidup dan dia memiliki setengah dari harta masing-masing tadi. Hmm. Ya. Wabillahi taufik. Ya, Ustaz, uh, kita bacakan pertanyaan dari Abdullah di Jakarta Utara, Ustaz. Kasusnya seperti ini, Ustaz. Uh, seorang bapak atau jadi begini, Ustaz. Seorang janda mempunyai anak perempuan sudah menikah anak perempuan. Menikah dengan bujang, kemudian dari hasil pernikahan tersebut yang menikah dengan bujang siapa anaknya atau janda ini jandanya satu <laughs> menikah dengan bujang kemudian iya. memiliki anak lagi lagi satu nah ketika uh, akhirnya kan uh, menjadi sebuah keluarga saat ya Hmm. Bapak tadi meninggal. Yang bujangan tadi. Iya, tadi yang sudah menikah, saya tentunya nggak bujangan lagi, saya <laughs> <laughs> meninggal. Meninggal. Nah, warisannya itu seperti apa pembagian Ustaz? Mengingat yang wanita ini kan anaknya dari ibu, apakah dia mendapatkan warisan dari bapak nanti? Ustaz? Hmm. Ya Ustaz, silakan. Ya. Uh, yang anak bawaan uh -uh. istri uh -uh. dari suami yang lain ini bukan anak dari suami yang kedua ini. Iya, iya. Ya, anak dia hanya anak laki-laki. -uh. Maka anak perempuannya tidak dapat warisan sama, sama sekali. sekali saja. Ya? Kalau bapak tirinya berwasiat boleh. Eh, menghadiahkan atau menghadiahkan wasiat boleh mengatakan ini hmm. motor berikan kepada anak tiri saya hmm. yang sisanya waris itu dibagi waris iya. jadi yang mendapatkan anak laki-lakinya sama istrinya ya saja atau saudara-saudaranya ya. ada tidak lagi karena sudah ada anak laki-laki oh, iya, bapak dan ibunya hmm. kalau ada bapak ibunya masih hidup dapat ya saudara saudari nggak dapat hmm. paman nggak dapat karena ada anak laki-laki anak laki-laki ijab oleh hermata jadi anak perempuannya tersebut hanya mendapatkan pesan dari ibunya. Iya. Apabila nanti yang adalah ibu. Iya. Baik Ustaz dan Amin. ini mungkin cukup saat waktunya sudah sampai silahkan diberikan ikhtitam Ustaz. Iya. E, kepada kaum muslimin kaum muslimat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan rinci pembagian waris. Ya. Maka tinggal kita mempelajarinya. Uh mhm. -huh. Kita diberikan pelajaran menerima materi-materi yang jauh lebih berat daripada ilmu waris ini. Ilmu matematika, fisika, kimia, dan lain-lainnya jauh lebih berat. Ini mudah. Buktinya Allah jelaskan dalam Al-Quran hanya dengan rincinya Allah jelaskan di ayat surat Nisa 11, 10, 11, 12. Ya. Hmm. Kemudian di akhir surat Nisa. Paham. Bila kita bisa memahami itu dengan baik, bisa kita menjadi rujukan. Tidak perlu harus huh, ah, memberi bertanya dan mengatakan wah susah bagi ilmu waris kata saya hmm. susah mudah sekali pelajari sehingga kita berlaku adil dengan kerabat dalam pembagian harta waris tadi kalau tidak maka biasanya harta waris ini menjadi sumber sengketa dan malapetaka, di dalam sebuah keluarga oh, besar. Wabillahi taufik.